Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya kemarin tempat baca satu tulisan gitu ya yang ditulis oleh orang yang senang membid'ahkan yang mungkin ya memang e, mereka akidah mereka salah dan akidah mereka akidah kita adalah benar dan sebenarnya tradisi-tradisi yang kita lakukan juga adalah suatu yang perkara yang baik akan tetapi terkadang memang uh, ada beberapa orang di antara kita yang menjadikan kita itu menjadi bahan ejekan bagi mereka. Sehingga ada tulisan bahwa sekarang ini Al-Quran dijadikan nyanyian, solawatan jadi dangdutan, sehingga dan majelis jadi apa lawakan gitu ya. Jadi dan memang kalau kita lihat di beberapa majelis kadang ya di dalam baca sholawat Nabi mohon maaf kadang mengambil lagu-lagu yang tidak pantas dan sebagainya Bu ya mungkin batasan-batasan supaya tidak sampai kita sendiri memang dijadikan bahan olokan oleh mereka itu seperti apa Bu ya dan juga menyampaikan pesan ada pernah jamaah pernah ada yang pesan Bu ya jamaah hari Ahad bahwa yang di belakang-belakang tuh kadang pengen tanya Bu ya tapi mic-nya nggak pernah sampai mungkin bagi tim mungkin ada yang pergi ke belakang di situ untuk mungkin misalnya membagikan kepada yang di bagian belakang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini, mohon maaf, ada sebagian orang membid'ahkan kita ahli sunnati wal jamaati asyariyati. Cuman kadang memang kesalahan di kita ini, tidak mau belajar. Mulai dari mulut Nabi kita suka membawa hadis palsu. Ini kita ini bermasalah juga. Makanya kita harus kritik ke dalam. Membawa hadis Nabi kita masalah maulid Nabi mohon maut man mau maulidi diwajibat syafaat hadis palsu sering diangkat di mimbar kadang oleh kita sendiri. Maulid Nabi tidak pakai hujah palsu. Maulid Nabi mengagungkan Nabi SAW dan Nabi adalah syiar Allah. Syiar Allah harus diagungkan dan kita harus bergembira terus dengan Nabi. Ini adalah hujah secara umum. Kadang kita itu kepleset bawa riwayat-riwayat palsu. Satu. Kadang kita nggak ngerti ilmu ngomong. Tawasul ini selama ini yang sering kita dengar. Tawasul itu apa sih? Belum tawasul kok nggak boleh. Ini biasanya Ustadz males nggak mau belajar. Tawasul itu kan seperti begini. Kalau kita mau ketemu Pak Presiden Sujah lewat anaknya. Pakai perantara. Loh, tawasul bukan membuat perantara seperti itu. Itu salah, bukan begitu. Misalnya ada orang ketemu seorang kiai susah. Karena Pak kiainya sibuk dan sebagainya. Nanti lewat perantara murid terdekatnya. Itu tawasul. Oh, bukan gitu. Ini loh yang mendefinisikan ustadznya malas belajar. Tawasul tidak begitu. Tawasul itu adalah dalam hadis Sayyidina Utsman bin Hunayf. Mintanya kepada Allah, ma ini atau wajah mintanya kepada Allah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah itu tawasul. Karena salah mendefinisikan menjadikan kita itu dibid'ah-bid'ahkan itu salahnya kita. Ada astasawuf yang ngaco, nggak mau sholat, dikit-dikit ketemu Allah, mau macam-macam aneh-aneh ketemu Nabi Muhammad langsung, tapi dia akhlaknya nggak bener. Diingkari oleh ahli orang-orang lain. Jadi memang sebagian kita ini memang melanggar. Ada sawaf sempalan, tasawuf palsu yang aneh-aneh. Itu yang merusak kita. Akidah kita benar, manhaj kita benar. Maka dengan ilmu, apa sih tawasul? Tahlil itu apa sih? Ada sebagian orang mendefinisikan tahlil hanya sederhana. Orang tahlilan kok nggak boleh tuh gimana sih maksudnya? Orang nggak ketemu tahlilan mengucapkan la ilallah. Bukan itu yang dimaksud tahlil itu ada definisinya. Sehingga kita harus mendefinisikan tahlil yang dilakukan ahli tahlil dengan benar. Agar dipahami oleh mereka dengan benar. Bukan mengucapkan la ilah Allah saja. Tahlil itu dalam bahasan besar. Maksudnya ihda ustawa menghadiahkan pahala untuk orang meninggal dunia. Boleh atau tidak. Kemudian berkumpul orang makan. Boleh atau tidak. Tiga hari tujuh hari itu gimana hukumnya. Jadi bukan sekedar. Karena nggak ngaji ya. untuk oh, tahlilan kok nggak boleh. Itu provokasi fitnah juga itu. Terus amalan-amalan yang aneh. Wah ini, amalan-amalan yang aneh ini ya. Sehingga kita sering juga masuk amalan yang salah sehingga ini menjadi senjata apa bagi mereka untuk menghancurkan kita. Khususnya yang masuk dalam dunia tasawuf. Imam Ghazali paling marah dengan dunia tasawuf di saat ketemu tasawuf tasawuf nyeleweng itu. Tahu Imam Ghazali betul sampai zanadiqatul mutasawwifati. Para zindik-zindiknya ahli tasawuf. Tasawuf itu lihat orang yang paling Tegas dengan syariat. Paling dekat dengan syariat seorang sufi itu lihat. Lihat soal Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Eh, hebat. Gak ada cari aneh-aneh. Sampai Imam Haddad pun menjauhkan kita untuk baca kitab-kitab aneh. Seperti karangannya Al-Jili. Karangannya siapa itu ada. Jadi kalau ada buku-buku tasawuf yang membahayakan Imam Haddad mengatakan jangan dibaca itu. Karena dia ditulis dalam keadaan dia tenggelam lautan cinta. Maka tidak bisa nalarnya orang biasa membaca itu. Jangan dibaca. tadi iya, tapi tidak disebarkan. Sekarang juga-juga online. Oh, nah. Sebab ada ahli tasawuf masuk ke Madinah langsung aku ngobrol dengan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Apa inti itu? Imam Haddad, Imam Kusyairi dalam risalah Kusyairiyahnya. Maka tasawuf itu ada manhajnya. Manhaj tasawuf adalah harus dibangun di atas syariat yang benar. Nah, sekarang ini permasalahannya juga guru tasawuf sendiri kata Dr. Muhammad Said Matul al syekh Syekhut Torekoh itu jadi murid saja nggak pantas gara-gara bapaknya mati meninggal. Itu langsung dia nengkreng pakai sorban, oh, Allah, Allah, Allah, Hey. Eh. Seorang guru tasawuf ini hendaknya dia sangat dekat dengan syariat. Ayakuna aliman bifuru'i syariati. Suhihal akidati. Ini seorang guru syekh Torekoh. Ya ini Torekoh warisan, ini musibah. Lah ini yang menjadikan bencana bagi ahli tasawuf. Sehingga menjadi musuh banyak muncul-muncul tasawuf. Tasawuf adalah hak. Rasul adalah benar. Nah ini yang ditanya ekonomi tadi bahwasanya ada di antara amalan-amalan kita ini yang memang ternyata menjadi senjata makan cuan. Kita punya amalan aneh-aneh. Eh? Mendatangkan hujah-hujah palsu untuk membela. Masalah tawasul kita punya rincian. Tawasul itu ada dibagi dua. Ada tawasul di doa, ada doa di tawasul Harus bedakan ini, rinci. Kemudian tahlil sendiri itu terjadi. Ini masalahnya bukan masalah satu, ada masalah murakabah. Di antara masalah idah ustawab, masalah tiga hari, kemudian masalah kumpul di, makan di rumahnya orang mayit. Itu boleh tidak. Ini harus bahas rinci. Kemudian apa lagi yang ini dibahas? Masalah ayat atau sifat ada manhaj sendiri. Masalah talqin ada hujah sendiri. Ternyata masuk bab hilaf. Apalagi? Jadi ada pembahasan ilmiah. Bukan hanya waktu ngeliwat saja katanya begini sehingga hujahnya hujah katanya ini bermasalah ini menjadikan apa hantaman untuk akidah kita Hah? termasuklah ini kita solawat itu lihat solawat itu dengan penuh kekhusyuan mohon kami himbo, lah solawat kok bahasa syiarnya syiarnya dangdut ini kan problem ini kalau solawat solawat baca solawat yang khusyuk dikir mohon maaf kita ingin menghindarkan memang ada penyanyi-penyanyi dangdut yang kemudian kembali ke jalan Allah. Banyak. Bahkan di majelis kita itu ada yang hadir dari menyanyi. Eh, menyanyi apa. Kita doakan semoga besok tidak nyanyi lagi. Dan nah, bingung dia. Nah, <laughs> hadir ada. Kalau di acara di mana? Di televisi selalu dihadirkan. Nah, ya sudah kita doain semoga setelah ini tidak jadi menyanyi lagi. nah <laughs> ini. Kita doakan semuanya untuk kembali jalan yang benar. Akan tapi syiar fasek, syiar buka perut, syiar yang pinggul. Ini gak enggak benar lah kok dimasukkan ke sholawat. Lah ini kita yang merusak. Kayak kekurangan lagu saja. Baca lagu yang benar. Allahumma sholli al Muhammad yang enak. Dengan lagu-lagu yang indah. Jangan lagu kita. Lah yang dipakai lagu yang terkenal. Yang goyang pinggul itu misalnya. Akhirnya kata ibu-ibu yang mendengar. Eh bagusan lagu goyang pinggulnya daripada sholawatnya Bu Haji ini. Karena bau suaranya Bu Haji sudah cempreng, nggak enak, waduh. Tatonya suara yang dangdutan itu apa? Semoga penyanyi dangdut yang dengar suaranya jadi ahli surga semuanya. Sadar, Masya Allah menjadi pionir-pionir dalam dakwah. Nah, menjadi pemimpin pemimpin dakwah. Jangan khawatir, Anda yang mendengar, tidak usah tersinggung. Nah, karena saya cinta kepada Anda, wahai penyanyi dangdut, dimanapun Anda berada. Anda insya Allah jadi ahli surga dengan tobat kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau ngamini penyanyi dangdut? yang mendengar suara ini. Kalau di amin, Anda tidak dapat bimbingan. Ini didoain orang banyak. Amin. Suami Anda soleh. Suami Anda muliakan Anda. Anak-anak Anda soleh. Hidup luah tangga dicukupi keluarga. Selama ini Anda mencari duit dengan kau yang binggul. Sekarang Anda diberi oleh Allah rizki yang halal. Mau atau tidak? Hei, eh, penyanyi dangdut nih. Karena kita membawa ini, insya Allah. Allah mengangkat siapapun bisa. Orang terjerumus dalam kubang kehinaan, bisa saja besok diangkat oleh Allah menjadi mulia. Asalkan Anda mengamini serius. Amin. Baik, itu saja. Jadi jangan. Pakai lagu wajar-wajar saja. Jangan Anda mengangkat siarnya orang fasik. Ha. Apalagi dia pakai rekaman yang bagus, musik yang bagus, yang gini-gini. Wah, Anda pakai keteprang, keteprung, keteprang, keteprung. Tidak usah pakai yang demikian itu ya. Kemudian masalah musik, tidaknya musik itu bukan syiarnya orang fasik. Pakai hadrah, rebana, dan seterusnya. Itu adalah yang yang akan membangun kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Bu ya saat ke kurang lebih tujuh bulan lah nemu uang tiga juta. Apa itu? Nemu uang Tujuh juta. Tiga juta 3 di masjid Bu, Bu ya. Terus saya ngomong di situ tuh, kalau dalam waktu setiap tolong diumumkan terus dalam waktu tahun enggak ini. Jadi saya mau ngasih ke situ satu juta <laughs> terus yang lebihnya saya mau kasihin ke yang lain gitu yang membutuhkan tapi ya nggak tahu ya, harus gimana lah gitu. Ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada orang menemukan uang namanya lukotoh siapapun yang menemukan uang di tempatnya negerinya kaum muslimin itu adalah tidak boleh langsung diambil cuman sekarang itu karena memang ilmu tidak ada, akhlak nggak ada. Kalau sudah nemu barang di jalan seolah-olah sudah milikku. Aku nemu rejeki aku nemu rejeki aku nemu rejeki Bukan itu bukan milik kita. Jadi yang kita temu, jadi dilihat. Kalau barang itu sekiranya barang yang tidak bakal dicari-cari, pulpen. Ada pulpen jatuh, diumumkan. Siapa kehilangan pulpen seperti ini? Awas, awas, kehilangan pulpen, saya kasih tempo loh ya. Kalau ini hanya sempat tiga kali, bahkan ada yang mengatakan sekali sudah cukup kalau ringan. Kalau tidak ada yang cari boleh sih, pakai. Tapi kalau barang yang sekiranya bakal dicari sama yang punya, kalau duit tiga juta dicari nggak kira-kira? Dicari. Maka itu termasuk barang gede, maka mengumumkannya adalah sebagian ulama mengatakan setahun. Setiap hari dalam seminggu, di tempat hilangnya dan tempat keramaian, pasar atau masjid. Setiap hari dalam seminggu. Setelah setiap hari dalam seminggu, sebulan sekali. Hah? Sebulan sekali dan nanti setelah itu hari raya. Jadi misalnya ibu nemukan hari ini. Setiap hari ibu umumkan. Satu, dua, tiga, sampai seminggu. Setelah seminggu, minggu depan, minggu depan, minggu depan. Seminggu sekali. Di, um, di umumnya adalah hari Jumat tempat berkumpulnya orang di masjid. Diumumkan ada yang barang hilang, duit tiga juta. Kalau tidak ada, tunggu sebulan lagi, sebulan lagi, sebulan lagi. Pas hari raya, melewati hari raya. Hari raya kan ada orang banyak. Diumumkan di alun-alun apa, ini kehilangan duit tiga juta. Nggak ada. Ibu boleh pakai. Halal di pak pakai halal dipakai halal saja bukan dimiliki sebagian ulama mengatakan halal kalau orangnya nggak nyari ibu sampai mati halal tapi kalau orangnya datang sudah terlanjur habis ganti nah, ganti baik dan boleh ibu sedekahkan ke masjid nggak apa-apa cuman ingat bu hebat ibu mending seperti itu kalau orangnya datang nanti ibu tombokin itu jadi pahala baik, tidak apa-apa. Jadi jangan tamak dengan duitnya orang. Nemu, nemu, nemu itu kan maksudnya ya. Ini saja semoga Allah memberikan kepada kita kejujuran. Dan itu namanya amanat. Kecuali Anda di sebuah tempat yang itu adalah tanah mubah misalnya di tengah hutan yang tidak ada hak, tidak ada pemiliknya, Anda menggali sebuah tanah, menggali tanah ternyata di situ apa? Ada emasnya. Dan emas itu ada gambar patung dan ini. Maka ini namanya rikas barang temuan ya. Itu halal buat anda dan dizakati tapi kalau di tanahnya tetangga ya nggak boleh tanah tetangga kalau ada emas satu gunung gunungnya tetangga haram kita mengambilnya apapun yang tertanam di tanahnya tetangga ya miliknya tetangga karena ada orang pergi ke sawah ya gali-gali di sawah ada emas milik siapa itu milik yang punya sawah karena di ada sawahnya ya ya itu baik itu saja semoga Allah benar-benar memberikan kepada kita rasa takut untuk melanggar amanat.